Bismillahirrahmanirrahim. Kita meneruskan bacaan Al-Kabair Disebutkan oleh beliau Ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Allah Ta'ala ya, Tentang dosa-dosa besar Berikutnya adalah Bab Al-Isyarah Bisilah Mengisyaratkan dengan silah Silah itu senjata. Jadi dia mengisyaratkan dengan senjata. Ala wajil dari bentuk-bentuk permainan. Jadi dia mengisyaratkan pada saudaranya itu untuk bermain-main saja. Kalau bersungguh-sungguh ya ini bahaya. Ya, ingin bunuh kaum muslimin termasuk besar-besar. Ini juga mengisyaratkan main-main saja. Termasuk besar-besar tidak boleh. Kalau sekarang mungkin pedang atau mungkin senjata laras panjang atau pistol dan sebagainya kepada seseorang tidak boleh. Walaupun untuk main-main. Kemudian beliau menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ini. Hadis bukan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Nabi Hurairah radhiallahu anhu dari sahabat Abu Hurairah radhiallahu anhu marfu'an yakni sampai kepada Nabi SAW. alaihi wasallam. La tusyiranna ahadukum ila akhihi bisilah. Jangan sekali-kali salah seorang kalian mengisyaratkan kepada saudaranya dengan senjata. Tidak boleh memisahkan dengan senjata. Pistol disarankan pada saudaranya. Walaupun main-main ini tidak boleh. Fa'inahu la yadri karena semuanya dia tidak tahu. Lala syaitan mungkin syaitan yang siu yadihi mencabut dari tangannya. Faya pau fi kufrati minanar mencabut dari tangannya kalau pistol mungkin eh, ini pelatuknya itu sehingga keluar eh, pelurunya mengenai saudaranya. Sehingga apa? faya pau dia terjatuh fi kufrati di lubang-lubang. Di lubangnya binanar lubang api neraka. Ya dengan sebab itu dia bunuh saudaranya dan masuk dalam neraka. Akhrajahu dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wali Muslim bukan Imam Muslim. Man asyara ila akhihi barang siapa yang menunjukkan kepada saudaranya bi hadidatin dengan besi, pedang, tombak. Fainal malaikat sungguhnya malaikat tal'anuhu melaknat dia. Ini dengan dia mengisaran saja itu malaikat melaknat. Laknat itu adalah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mengisaran saja itu. Walaupun main-main itu dilaknat oleh malaikat. Tardun min rahmatillah. Jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hatta yarudaha sampai dia mengembalikan. Dikembalikan di tempatnya lagi, di sarungnya, ya. Sarung pedang atau semisal itu. Wa ikana akhahu min abi wa ummi, walaupun saudara dia dari bapaknya atau ibunya, walaupun saudara kandung. Tidak boleh. Ini dilanat, mengisarang saja ini dilanat. Demikian juga jadi semua yang disebutkan oleh beliau ini adalah disohin semua. Saya Soalnya Syalbani, Wali Tirmidzi sebutkan oleh Imam Tirmidzi wa hasanahu dan dihasankan oleh Imam Tirmidzi an Jabir dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nah Nabi SAW, Nabi SAW melarang anta atau asyif, maslulan untuk saling memberi. Pedang dalam keadaan maslulan, tidak ada sarungnya. Terhunus tidak boleh. Hati-hati. Nabi melarang. Wabil musnad bukan dalam musnad Imam Ahmad Rasulullah taala di sini sahih juga. An Nabi Bakrah dari Abi Bakrah Abu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam ala kaumin melewati suatu kaum ya taat tauna asai saling memberi pedang saling jadi mengasihkan atau menampakkan pedang di antara mereka. Masnulan dalam keadaan tidak ada sarungnya, terhunus. Ya, fakola. maka Nabi SAW boleh mengatakan, Allah man fa'al Allah melaknat. Kalau tadi malaikat, sekarang Allah. Allah SWT melaknat orang yang melakukan demikian. Hati-hati, ya. Awalnya sahabat itu anhu, bukankah aku telah melarang yang demikian? Semua kalau kemudian boleh mengatakan, Idza salahadukum sayfahu, apabila salah seorang kalian memberikan atau menghunus menghunuskan pedangnya, fanadhara ilaih, maka dia melihat padanya. Tsumma arada, jadi dia lihat, dibuka pedangnya dari sorongnya, kemudian dia lihat. Tsumma arada ayunawilahu afahu, kemudian dia ingin untuk memberikan saudaranya fal madhu untuk kemudian disarungkan. Kalau mau dikasihkan dimasukkan di sarung pedang itu baru dikasihkan. Suma wilhu iyahu. Kemudian diberikan kepada saudara ini. Nah, ini semua untuk apa? Untuk supaya tidak terkena kepada saudaranya. Hadis-hadis ini juga disebutkan oleh Imam Nawawi di Hidayatul Shalihin. Beliau menyebutkan di bab 357 bab nahi anil isyara Ila muslim bisilah. Larangan mengisyaratkan kepada muslim dengan senjatanya. Kemudian beliau menyebutkan hadis ini, ini tadi. Ibn Hajar rahimahullah beliau menyebutkan dalam Fatul Bari, ya, beliau menyebutkan syarah hadis ini dalam Fatul Bari. Ucapan Nabi SAW, Fa'inna yadri karena dia tidak tahu, mungkin syaitan mencabutnya, ya. Sungguh dari Imam Nawawi, ini beliau menukilkan ucapan Imam Nawawi. <clears throat> Wa ma'nahu yarmi bihi bi yadihi wa darbatuhu. Maksudnya adalah dia melempar dengan tangannya itu. Sehingga terjadi pukulan itu. Ya, mungkin dia dengan memegang senjata itu kemudian tidak sengaja apa mengenai saudaranya. Ya demikian. Kemudian disebutkan di sini beliau juga mengatakan Walaisal murad khusus dari bal yakhrusu ala alla yusibu musliman wajhi min wujuh. Maksudnya bukan hanya khusus ini saja. Tetapi juga masuk di situ apa? Segala sesuatu yang bisa apa? melukai saudaranya. Gitu. Jadi bukan hanya pedang, demikian juga yang lainnya. Sesuatu yang membahayakan saudaranya tidak boleh. <clears throat> Kemudian juga disebutkan bahwa ini juga dulu pernah terjadi ya apa yang terjadi antara para sahabat mereka di perang Jamal, demikian juga perang Siffin. Terjadi perbedaan istihad. Kemudian mereka para ulama menyebutkan di sini. Ibnu Arabi beliau mengatakan, "Idza stahaqqa alladhi yusiru bil hadidah." Lihat ini. Kalau kemudian orang yang sekedar mengisyaratkan dengan besi, Allah mendapatkan laknat. Jadi orang yang mengisaran mengisaran saja itu dapat laknat, diisyaratkan kepada saudaranya, pedang itu main-main. Itu dapat laknat. Pakai fa'alati yusibu biha, maka bagaimana lagi orang yang melukai saudaranya? Mengisyaratkan main-main saja tidak boleh, apalagi yang kemudian mengenai saudaranya dengan pedang itu. Wa inna yastahiqul al idza kanat isyarah tahdidan. Lanat ini apabila dia mengisyaratkan untuk mengancam. Sama saja jahat dan bersungguh-sungguh atau laiban bermain-main sama. Ya demikian. Kemudian juga bahkan disebutkan oleh ini. Ya beliau menyebutkan ketika memberikan syarah di sini, ya untuk kita berhati-hati juga. Bahkan sebagian itu menunjukkan kalau mereka punya gambar-gambar WA dan sebagainya itu mengasih gambar yang menakutkan. Itu juga termasuk memberikan rasa takut kepada kaum muslimin. Ya, dia kadang nggak sengaja dia kena luka, mamanya kemudian dipoto kakinya, mamanya kecelakaan sampai darahnya banyak. Orang yang melihatnya kemudian ya ini takut. Nah ini juga tidak sengaja termasuk menimbulkan rasa sedih kepada saudaranya. Ini tidak boleh juga. Saya sering boleh mengatakan, la yusiru ila hadin bisilah au hadidah. Tidak boleh mengisarkan salah seorang dengan pedang atau senjata ataupun besi. Au hajar atau batu. Melempar, mau melempar, nakut-nakuti pakai batu. Au ma asbah dalik atau yang semisalnya. Ya, kecuali kalau mungkin, mungkin ya memberikan pelajaran yang memang berhak untuk diberi pelajaran mungkin ya, yang tidak sampai membahayakan karena yuridu ayyurmiyahu bihi. Ingin melempar dia, sekarang mau melempar. Kemudian beliau mengatakan wa tadi kamai yafalu batu subha. Demikian juga yang dilakukan oleh sebagian orang-orang bodoh. Yati bisa ya yoroh, dia membawa mobil muslihan cepat. Nah wasyah ke arah orang. ini ada orang duduk temannya, dia naik motor cepat atau mobil ke depan dia. Ya. Untuk memberikan rasa takut. Dan saudaranya itu pun lagi berdiri atau duduk. Nah demikian. Wa kadzalika ajburi ya qalb bi insan. Demikian juga bawa anjing, takut-takuti. Oleh karena itu sebutkan seseorang yang memelihara anjing itu setiap hari itu dua kilo. Seperti gunung Uhud pahalanya hilang setiap hari. Sebagai para ulama, kenapa pahalanya itu hilang? Dia memelihara kambing di eh, memelihara apa? anjing di rumahnya karena dia menimbulkan rasa takut kepada kaum muslimin. Orang-orang kafir nggak peduli kan. Tapi kalau seorang muslim memelihara anjing di rumahnya, ya untuk menjaga umpamanya. Itu kan nanti teriak-teriak. Orang yang lewat diteriaki, takut kan? Menimbulkan rasa takut itu dengan sebab itu sebenarnya mengatakan pahalanya kurang dua kilo. Demikian juga ini, ya. Ya ini menakut-nakuti dengan anjing. Al-muhim anna jami' asbabil halak yang penting segala sesuatu yang menyebabkan kehancuran yunha al-insan dilarang seseorang untuk melakukannya. Sama sama saja dia bermain-main atau bersungguh-sungguh. Ini demikian. solamente me queda